Bisa difahami Ada yang menyatakan bahwasannya perkara Ihya'u adalah perkara ijtihadiyah maka sikap sebagian pihak selama ini dianggap tidak salah dikarenakan dia menganggap perkara istihadiyah. Ini bagaimana? Apakah termasuk perkara istihadiyah barakallahu fikum? Sesuatu yang di dalamnya ada unsur bayat? Yohanes Kok di aja Di dalamnya ada bayat Pada Ihyatroh eh, eh, Al-Quwaitiyah Apakah termasuk perkara istihadiyah yang di dalamnya ada unsur al-wala wal bara? Di atas jumiyah tadi. Bukan istihadiyah dan terjadi pada mereka. Mereka membangun al-wala wal bara di atas jumiyah ini. Man kana ma'ana fahuwa akhuna wa fina wa ilaina. Wa man kana alaina fahuwa aduuna ila akhirih. Membangun al walak wal di atas prinsip ini. Para fikum. Di antara apa namanya? buktinya bukti adanya al walak wal padanya memiliki gudang para dai, pengiriman-pengiriman dai semuanya atas nama Hiyaturah. Para fikum. Itu al walak wal alaiha. Para fikum. Nah, apakah termasuk eh, apakah termasuk perkara ijtihadiyah barakallahu Sebuah muasasah yang ada di sebuah tempat dan pasti merusak dakwah di sana. Bukan perkara ijtihadiyah. Tidak ada satu wilayah pun yang dimasuki oleh gerakan Ihya Uturat Kuwait. GITK gerakan Ihya Uturat Kuwait melainkan pasti akan ramai urusannya. Barakallahu Itu bukan perkara istihadiah. Itu perkara besar, perkara besar. Itu ya? Nyatanya banyak para masyarakat kita yang menyatakan itu, oh jumlah yang bagus. Kita mengatakan ya akhi, khafiya alaihim ma zahara ala bayrihim. Tersamarkan para sebagian ulama kita ini apa yang telah nampak bagi ulama yang lain. itu. Berani hanya mengatakan seperti itu. Nah, maaf, itu bukan omongan saya. Itu omongan para ulama una, para pelaku. Dulu saya pernah telepon langsung uh, kepada Syekh Abdul Rahman Al-Adani, Hafizahullah Ta'ala, ketika beliau masih di Damaj. Saya kamu masalah ini. Lagi ribut-ribut masalah ini. Nah, Syekh, apakah betul ini perkara istihadiyah? Apakah itu jum'iyah, jum'iyah, salahiyah La la la la, ma ma, ma hiya salafiyah. Naqul hiya jum'iyatun hizbiyah. Jum'iyatun hizbiyah. Ya Syekh, eh, para ulama kita sebagian besar eh, ulama eh, kita di antara mereka ada yang mengatakan jum'iyah khairiyah yang baik. Ya akhi itu masalah bukan ijtihadiyah, tapi khafiya ala ba'di ulama'ina ma dhahara ala ghairi itu ucapannya beliau. Tersamarkan pada mereka apa yang telah jelas apa bagi yang lain. Dan tidak ini aja banyak kasus katanya beliau. Mencontohkan kasus Abdul Hasan Al-Ma'ribi Yaman Lawan orang ini Hah? Dengar Itu sudah difonis Ikhwani Hizbi Barakallahu fikum sudah selesai urusan sama dia. Tapi subhanallah masih ada sebagian ulama kita yang tidak mengetahui kemana keadaan mereka. Apa kita katakan ijtihad dia ya akhi? Ada ulama yang mengatakan dia bukan bukan bisbi Nosok dikatakan istihadiah, seseorang yang membal yang yang yang yang membela saya Kutub. Hmm? Masa perkara istihadiah, seseorang yang punya pemahaman apa namanya sama kayak Hasan nata'awanu fi اتفقنا wa بعضنا بعضا ba'dan fi makhtalafna masa dikatakan sebagai perkara istihadis seorang yang membela membela tokoh-tokoh bid'ah pada masa itu semacam Tariq Suwaidan Al-Maghrawi wa fulan wa alan istihadis sudah difonis oleh para ulama para syekh khususnya Masyaikhul Yaman orang yang paling mengerti tentang orang ini hizbi ikhwani kasusnya dia kita saksikan dari mulai awal sampai akhir. Barakallahu Bukan setia dia. katakan ada rajul hizbi. Ada pun sebagian ulama una khafiya alaihim ma zahara ala ghairihi. Saya Kita nggak menyalahkan ulama ulama tadi itu. Itu istihadnya mereka, satu pahala. Tapi nggak diikuti. Yang kita salahkan pihak yang seperti ini, ini, ini, ini, ini. itu yang senangnya bergelantungan dengan fatwa sebagian ulama untuk memenangkan dan melekrakan hawa nafsunya. Barakallahu itu. Aku. Paham ya, ya, Bukan jadi ya? Bukan Bukankah mereka membangun masjid? Iya. Bukankah mereka membangun sikit banyak madrasah? Iya. Bukankah mereka membuat wakaf-wakaf? Betul. Bukankah mereka menyantuni fakir miskin? Betul bukan bukankah? Betul. Terus kenapa? Ya kan baik. Itu sisi baiknya. Bisa hancur berantakan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam prinsip. Satu penyimpangan prinsip menguburkan semua kebaikan yang ada pada mereka. Saya katakan sama antum, apakah ahli bid'ah itu tidak ada kebaikan sedikit pun? Apa mereka tidak sholat? Sholat. Apa mereka tidak puasa? Puasa. Apa mereka tidak haji? mau malah sering haji dan segala macamnya. Terus kenapa kalau mereka sholat? Kenapa kalau mereka puasa? Kenapa kalau mereka haji? Kenapa kalau mereka begitu? Sisi kebaikan yang kamu sebut-sebut. Yang terpenting sekarang bagaimana sisi penyimpangannya? Ada penyimpangan prinsip membahayakan menggugurkan semua yang ada. Barakallahu dan yang berikutnya bantuan-bantuan dana yang mereka kucurkan itu subhanallah masuknya pada link-link mereka sendiri. Orang lain bisa bisa masuk mendapatkan kucuran dana kalau kemudian harus sesuai dengan persyaratan yang mereka tentukan. Kalau tidak, cabut. Percaya? Percaya apa enggak? Hah? cahaya, Nah itu makanya nah, lain orang memandang tidak tahu sejarah, tidak tahu hakikat dengan orang yang tahu sejarah yang tahu hakikat. Nah, kalau itu, nah, ya kan? itu kenyataan yang terjadi. Nah, kalau itu, kalau minta dari mereka ke dana, kasih, ya akan dikasih dana sekian ratus juta, Masih puluh juta. Nah, ratusan juta bahkan miliaran kasih harus itu itu ada ketentuannya harus pelang siapkan pelang tamam pelang eh uturat al harus, harus itu kemudian setelah itu kunjungan-kunjungan dari para uh, eh, turafiyin yang notabene mereka kebanyakan para ikhwaniyin, hizbiyin, Nah, ketika ada kunjungan seperti itu, orang-orang yang merupakan agen-agen mereka di Indonesia ngasih isyarat. Jangan sebut-sebut dakwah salafiyah. Jangan sebut-sebut dakwah salafiyah teman-teman. Jangan sebut-sebut kata salaf. Duh, katanya harus sesuai dengan dakwah sunnah, dakwah, dakwah salaf, eh, salafus soleh, Al-Quran wa sunnah dengan salaful ummah. Barakallah itu datang kunjungan, suruh imami, suruh berikan ceramah dan segala macamnya. Barakallah itu Sudah pulang, sudah, sudah pulang. Dakwah salah masalah Tidak masalah dia. Ada nanti kunjungan tokoh-tokoh hizbiyin mengadakan daurah-daurah di tempatnya mereka. Barakallah itu. Anu, acara bersama daurat tokoh ikhwani dari Kuwait Ikhwani dari Saudi pasang situ Ustadz Fulan As-Salafi Ustadz Fulan As-Salafi hmm. kalau nggak begitu habis kucuran dananya Harakallahu dan terjadi ada sebagian tempat begitu ada kunjungan dari pihak mereka kaget katanya salafus soleh Kalian dicari yang katanya dakwah salaf, dakwah salaf. salah soleh. Datang dia juga, masya Allah. Ini orang yang dari luar ya. Sampai di tempat ganti pakai pantolon, pakai kaos biasa, ngimami. lo zikirnya pakai tasbih. Yang dibantu bingung nih. Nih, kalau Ustaz yang bawa tadi. Mosok salafi tasbihan. Mosok fitas tasbihan. Nah. pulang reaksi yang dibantu tadi itu tidak bisa Ustaz. Ini bukan dakwah salafiyah. Kami tidak mau. Gitu. Ya sudah, tidak mau. Putus. Putus. Ngomong-ngomong, ah, sudah putus. Ya sudah putus. Itu padahal dananya masih belum banyak mengucur, baru terkirim dana sekian, uh, sekiannya masih belum belum belum mengalir. Dihentikan sama mereka. Tidak akan ada lagi yang namanya kiriman dana. Putus. Kirim dai mereka untuk ke sana. Urus masalah itu. Untuk merebut kembali apa namanya wilayah tadi Hmm. Karena apa sebagian tempat tadi itu mengatasnamakan bukan atas nama Yayasan ini Turat pribadi kuat. Cerdas dia orang-orangnya Evan, Hah? para itu Tidak usah macam-macam, ngamuk-ngamuk Ustaz itu ambil pelangnya bawa pulang sama dia. Tawan. ada kalau itu, Eh, ada ijtihadiyah ataukah hizbiyah? Itu yang namanya al-walad wal di atasnya. Jangan mengatakan Ustaz ini senangnya nuduh tanpa bukti. Loh, Loh itu loh kenyataan langsung yang kita lihat. Saya loh langsung masuk ke dalam tempat yang tadi saya bicarakan. Mantan mereka tadi belum langsung masuk cerita panjang lebar kepada kita. Saya di tempat itu masjidnya belum jadi dan segala tahu. mana pelangnya? Anu, saya tak sembunyikan di pelangnya itu kasih keramik gitu supaya hilang. Hmm, yang satunya lagi dibongkar sama mereka. Nah, kita kan langsung. Sampai ini orang ngomong, wah antum kalau sama mereka zen Ustaz. Antum masuk kepada tender proyek, wah itu separuh sendiri Ustaz. Maksudnya gimana sih? Loh, kalau ada sebuah proyek pembangunan e, lahan dakwah di sebuah tempat, tamam yang di yang diminta itu 1 M, antum paling nggak dapat 25 persennya, 250 juta untuk antum selebihnya kasih macam-macam saya rudu macam-macam saya bilang loh ya apa sih iya itu kenyataan saya mau begitu sama, sama orang tadi itu betul pantas kok seger-seger semua gitu ya <laughs> masya Allah itu proyek oh, memang proyek ya pak memang betul proyek mereka ini ya pak para para pedagang pedagang dakwah ini nah Percaya nggak tuh sama saya? Hah? Nah, ya harus percaya. Mau saya juga tempatnya? Hah? Mau? nah, ya itu kita ya saya ceritakan kemarin ketika saya diundang ke Kalimantan Barat. Di itu. Ketika saya pulang di pangkalan Bun Kaltang itu, itulah mereka punya markas. Tarik saya. Harus Ya Allah daur sehari Labas, Tausiah Ini mantannya mereka semua ini Nah itu cerita panjang lebar para itu Di situ Di situ, di markasnya mereka itu Sudah ada orang Sudah tinggal pergi sama orang-orangnya Dengan beberapa orang yang masih ada di situ Hmm, itu baru satu tempat Tempat yang lain belum Nah, betul ya? Jangan kucuran dananya itu kepada link-link mereka sendiri. Kalau belum kepada orang lain, panjang persyaratannya. Macam-macam cabut. Oh. Itu yang namanya semata-mata jum'iyah khairiyah. Bukan jum'iyah khairiyah itu namanya itu namanya jum'iyah hijbiyah. Nah, mengusung dan membangun al walak wal-barak di atas jum'iyah tadi. Yang bersama kita ahlan wa sahla, yang gak sama kita afwan-afwan saja. Barakallahu itu Pernah mereka dengan penuh keikhlasan, penuh ketulusan, jubiah, khairiyah, murni, datang ke Bojong, tahu Ustaz. Pernah? Loh kok diem aja. Pernah apa pernah? Jangan-jangan pernah. Pernah? Hah? Kalau seandainya mereka semata-mata jum'iyah khairiyah, yayasan penyandang dana secara umum, khairiyah, bangun masjid dan segala macam. Tidak banyak macam-macam seperti itu. Oh, pocong. Banyak belum selesai. Nih, tanpa ada ketentuan wala persyaratan, wala kunjungan, wala daur dengan dai mereka ilahi. Lillahi ta'ala. Menyalurkan apa namanya dana yang didapatkan dari sana untuk kepentingan khairiyah. Tidak bakal pernah dapat. Lo kenapa? Antum antum ini membongkar sesuatu yang ada pada mereka. Ya tidak bakal dikasih ya ya ada. Ya, ya. Hmm. Sedikit saja antum condong pada mereka. Hmm? Ya anak gabung sama antum. Wow, Ustaz ini diluk sama mereka ini Ustadz jebolan Saudi, Ustadz jebolan Yaman, Ustadz wah tinggi tinggi kan sama dia. Uh, tenang Ustadz, atau bangun di mana? Langsung. tuh kata atau wah pekan mandi gimana caranya ya Pak? Dengan uang sebanyak itu. Nah, yang menyebabkan kebanyakan mereka tidak bisa lepas dari jumia ini Uh, gimana gak manis? Barakallahu Selama ini antum setengah mati banting tulang-tulang banting, ada yang bikin gorengan, ada yang bikin roti, ada yang bikin jus dan segala macam. Wah, luar biasa. Ini sa jumlahnya banyak ya, Irfan Jutaan rupiah, dan miliaran rupiah. Biasa mereka kemana-mana kok bawa uang 2M, 3M begitu ke tempat yang yang linknya mereka dikasihkan Begitu ada informasi, oh bukan, bukan linknya kita itu, itu anti sama kita. Ayo lagi, dibawa pulang lagi. Ya, ada kayak gitu ya, Allah Ustaz. Percaya apa percaya? Hah? Oh percaya aja jawabannya. <laughs> Kalau yang ini tanyakan sama Ustaz Rahman Lombok. Barakallahu itu. Peristiwa yang terjadi di tempat beliau. Iya, itu yang dari pusat yang bawa itu bawa pulang lagi. Oh, benar. oh bukan lagi kita. Dulunya lagi kita, sekarang sudah boleh macam-macam. Dibawa pulang lagi sama mereka. Kalau jemiah khairiyah ya akhi. Nih. itu Nah, berarti memang kalian kalian tuh iri, gak dikasih dana, kan? Nah, haula orang quwata illa bil afwan kita itu bukan orang tipikal seperti itu. Kalau itu kalau kami mau juga gampang dan tahu caranya dapat seperti kalian, tapi akhwan prinsip itu lebih mahal. Siapa bilang tanpa kalian tidak bisa membangun? Nih bocor, Masya Allah ya enggak? Bisa bangun enggak? Bisa nih. Dulu kecil segini aja. Sekarang tahu-tahu melebar ke sini, tahu-tahu melebar ke sini, tahu-tahu ada lagi di atas. Ini, ini kemarin belum saya lihat ini kemarin ini. Ini tidak tahu dapat dari Jubiah mana ini. <laughs> Barakallah itu. Nah, saya bilang nggak bisa? Dan itu yang saya tekankan langsung kepada teman-teman saya yang lama dulu di tempat saya. Kita kan bersebelahan dengan mereka ya. Teman-teman lama saya dulu datang ke rumah saya langsung. Barakallahu Saya bilang sama mereka, antum dekat sama saya, jarak cuma puluhan meter saja. Akan aku buktikan di hadapan antum, insya Allah pondok saya akan berdiri dengan megah dengan tanpa bantuan eh ya utuh Ini kena kan, apa ya antum jadi saksi insya Allah saya bilang tiri tukang saya di antaranya ini beliau yang Abu Salim di antaranya eh saksi sejarahnya membangun gedung lantai tiga ini. Eh, ya? tanpa hiaturat. Ya Bisa, alhamdulillah. Kenapa tidak? Baru. Sekarang lagi yang baru, saudara. Ya? Gedung walet ini kita pun, Gedung walet yang kosong kita pukar lagi bongkar jadi rumah. Kita bikin cat putih. Kita juluki dengan gedung putih al-bayyinah. White House. <laughs> itu mereka saksikan langsung di depannya. Mereka lihat ngelarin terus gini. Nah, ini alhamdulillah markas dakwah salafiyah tanpa Nah, uturan. Barakallahu Siapa yang nggak bisa? Di mana-mana banyak markas harus sunnah dengan tanpa bantuan ya uturan. itu Bisa. Ada. Jangan-jangan dikira iri nggak dapat dana gitu loh. Afwan ya si kalau kita mau dapat taruh lebih canggih daripada kalian. barakallah fikum. Kan mantan juga <laughs> lebih canggih daripada kalian. Cuman ya kan masalahnya masalah prinsip. barakallah fikum. Ingat yang kita pandang bukan para masyayikhnya, dari orang-orang seperti ini ya kan yang yang kita bahas. Benarkah para duat dapat gaji tiap bulan? Iya. Dainya mereka? Iya, tiap bulan. Para bulan. Da, apa dana eh, gaji tiap bulan kemudian apa namanya bahasanya uh, eh, invent apa inventaris apa kok inventaris Iya, iya, ada rumah-rumah yang menarik, ada segala macamnya. Us, pokoknya kalau sama mereka zen. Oh, segar, segar ya. kan, Apalagi yang yang sudah Ustad ya. Apalagi kalau sekelas terlalu barat gitu. Wah. Dia lulukan dia nanti-nanti kedatangannya satu barat di tengah-tengah mereka ini. dalam ustad. Tapi naudzubillah bilang ini. Hmm. Naudzubillah. Nah, Allah a'lam Tengah dua ya 14. Hati hati ya, Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bahas yang seperti ini, Irfan, supaya antum semuanya paham. Sesungguhnya orang yang paling mengerti tentang mereka-mereka ini adalah salafiyin ahli sunnah karena dulu mereka semua adalah teman-teman kita sebagian adalah ustadz-ustadz kita para Barakallahu yang dulu satu wadah satu dakwah tapi di persimpangan jalan terpaksa harus berpisah makanya orang yang paling mereka benci itu atum atum yang lainnya nggak dibenci karena yang lainnya nggak ngerti siapa mereka yang paling itu tetap sehingga tatkala kita berbicara tentang mereka itu betul-betul ala ilmin wa basirat tin, di atas ilmu, di atas basiroh, tidak omong kosong. Karena sudah semeja, pernah semeja dengan mereka, pernah sepiring dengan mereka sebelumnya. Faham salah? Ya? Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang salah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.